Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya masih mukaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih syarah beliau terhadap kitab An-Nadhm Warakat fi Usul Fiqh yaitu pantun atau puisi mengenai usul fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amriti bukan Imriti Amriti Al-Imam Al-Amriti ayatnya di fathah Nah, beliau dikenal Syarafuddin. Eh, Syarafuddin Al-Amriti rahmatullah alaih. Yang mana insyaallah taala kita nanti akan nah baca satu persatu dalam artian sesuai dengan rangkaian dan susunan yang diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena faedahnya sangat besar sekali. Barakallahu fikum kitab ini nah kitab usul yang mungkin sering dijadikan rujukan. Nah, yaitu Mandumah Al-Muriti ini. Eh, nah barakallahu fikum. Dan beliau ketika mensyarah ini juga syarahnya tidak terlalu rumit karena beliau mensyarah sesuai dengan standar daripada enam pantun-pantun atau puisi-puisi yang ada dalam kitab ini. Jadi direnungi baik-baik dan dipahami. Naam, mengenai kemarin pembahasan mengenai bahwasannya mana yang harus dahulukan mempelajari ilmu usul fikih atau fikih dulu sudah kita sebutkan barakallahu fikum pendapat yang sahih, na'am mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu karena ilmu fikih itulah kebanyakan manusia membutuhkannya. Mulai dari ritual ibadahnya, puasa, sholat, zakat, haji dan semisalnya. Namun ilmu usul fikih ini nah bisa jadi apa? Manusia tanpa mempelajari ilmu usul fikih dia paham masalah fikihnya. Namun tidak ada salahnya kalau misalkan dia mengajarkan ilmu fikih kemudian menyisipkan menyisipkan atau menyampaikan sedikit mengenai ilmu usul fikih karena ada keterkaitan antara keduanya. Mohon salah ya. Nah, kita langsung ambil saja halaman ke-16. Qala al-muallif rahmatullah alaih. Naam. Qala al-faqir syaraful amriti dzul ajzi wa taqsiri wa tafriti. Naam. Di sini sudah mulai daripada pantun Naam yang dikenal dengan Nadmul Waraqat li'imriti li amriti. Naam, di fathah ya. Qaluhu al-faqir asy-syaraf. Hadza laqabun lil muallif an-nazim. Ini sekarang kita baca syarahnya Ibnu Taimin. Ucapan di dalam pantun tersebut al-faqir asy-syaraf adalah gelar untuk muallif an-nazim, yaitu muallif yang mengarang atau menulis pantun atau puisi ini. Paham ya? Di bawah itu ada catatan kaki penting. An-Nadhim, siapakah An-Nadhim ini? Pembikin pantun atau puisi ini? An-Nadhim huwa Yahya bin Musa bin Ramadhan bin Umairah Syarafuddin Al-Amriti. Nah, catatan kaki bawah itu Pembikin pantun atau puisi ini namanya adalah Yahya bin Musa. Nah, Yahya bin Musa bin Ramadhan bin Umairah yang dikenal dengan Syarafuddin Al-Amriti. Ainnya di fathah ya. Al-Imam Amriti, Al-Imam Al-Amriti. Nisbatun li biladin Amrit. Sebuah penisbahan untuk negeri Amrit. Ada sebuah negeri namanya Amrit. wahiyan nahiyatun min nawahi Mesir. Nah, yang mana Amrit ini salah satu kawasan daripada kawasan-kawasan Mesir. Jadi dari kota Mesir. Nah, Kairo. Fakihun Syafi'iyun. Husnul nadmi adbul ibarah. Nah, Khulasannya para kalafikum rahimakumullah, beliau ini atau pengarang atau pembikin pantun ini adalah dari Mesir. Eh, dari salah satu salah satu negeri yaitu negeri Amrit. Sehingga beliau nisbah kepada negeri tersebut. Paham itu ya? Sebuah kota yang dikenal dikenal dengan Amrit. Nah, maaf salah ya? Yahya bin Musa Syarafuddin Al-Amriti. Maaf salah ya? Ayo na'am Mengenai kunyahnya tidak disebutkan yang jelas kita mengetahui gelarnya di sini tidak masalah. Syarafuddin Al-Amriti. Mohon salah ya. Aywan ambarakallahu fikum. Wa berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Dzul 'adzi wa taqsiri wa tafriti apa makna yang diungkapkan oleh Imam Amriti tersebut? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-'ajzu huwa adamul qudrah. Ajz itu adalah tidak memiliki kemampuan, lemah artinya hamba yang lemah istilahnya. Paham ya? Wa taksiruhu wa adamul ikmal. Taksir itu nah barakallahu fikum tidak adanya penyempurnaan atau tidak sempurna. Hamba yang penuh dengan kekurangan dan tidak sempurna. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya tawadhu'nya beliau. Naam. Wa tafritu itu ihmal fi ma yajib. Naam. Tafrit pada asalnya adalah ihmal, itu menyepelekan atau meremehkan terhadap perkara yang wajib. Itu maknanya. Maksudnya maksudnya itu Nah, beliau mengakui dirinya itu hamba yang penuh dengan enam kekurangan istilahnya itu. Paham ya? Hamba yang enam lemah, hamba yang banyak kekurangannya seperti itu. Wa qala dzalika rahimallah dan beliau mengatakan hal tersebut, maksudnya Al-Imam al mariti Al-Amriti mengatakan ucapan tersebut kenapa? Tawadhu'an minhu, sebagai bentuk tawadhu'nya beliau. Paham ya? Karena Orang manakala dia itu berilmu kemudian tawaduk justru akan semakin tumbuh dan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mana semakin sombong, congkak, meremehkan yang lainnya itu tidak pantas. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan matawadha'a ahadun lillah na'am illa rafa'ahu Allah. Ya, tidaklah seorang itu tawaduk merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Na'am barakallahu fikum karena derajatnya orang yang berilmu dan derajatnya orang yang beriman itulah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Bukan darajah wahidah namun darajat, menunjukkan beberapa derajat. Mahfum salah itu ya. Nah, beliau di sini Al-Imam Syarafuddin Al-Amriti, beliau mengatakan yaitu hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, kekurangan dan juga masih meremehkan beberapa perkara yang wajib dan semisalnya. Itu sebagai bentuk tawaduknya beliau. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena sepandai apapun atau setinggi apapun kedudukannya, itu masih fakir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Iya syayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madhalika allahi bi aziz. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala zat yang maha nam tidak butuh kepada kalian, zat yang maha tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Nam barakallahu fikum. Iya syayudhibkum, jika Allah telah menghendaki akan menghilangkan kalian wa ya'ti bi khalqin jadid dan akan mendatangkan makhluk-makhluk yang baru. Wa madzalika 'ala Allah bi aziz. Yang demikian itu bagi Allah taala bukan perkara yang susah. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau wa illa dan jika tidak demikian fala fala nadun annahu 'ala hadzal wasfi. Nah, kita tidak menduga atau kita tidak menyangka bahwasannya beliau yaitu Al-Imam Al-Amriti eh, berada di atas sifat seperti ini. Walau dhannana annahu 'ala hadzal wasfi lam nantafi' bi kitabah bi kitabih. Kalau seandainya kita menyangka bahwasanya beliau itu sifatnya seperti ini, benar-benar enggak punya kemampuan sama sekali, ya kan? Benar-benar meremehkan misalkan. Nah, misalnya apa? Kita tidak bisa mengambil manfaat dengan kitabnya tadi. Lakin hadza min bab tawadhu'. Angkat tapi ini dalam bentuk apa? Bab tawadhu', merendahkan diri. Nah, barakallahu fikum bukan bab yang sombong. Karena biasanya ulah alam ya itu ujian barakallahu fikum Naam. Ujian bagi apa? Ujian bagi orang yang berilmu. Biasanya kalau orang berilmu, dia tidak memiliki dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat tawadhu. Ini biasanya sombong biasanya. Paham ya? Sombong, kemudian tidak menerima nasihat, dinasihati orang yang di bawahnya pun kadang nolak, ya kan? Nambatul haqqi wa khamtun nas, ya? menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu hakikat kesombongan. Nah, barakallahu fikum sebagai mana datang dalam hadis yang sahih Hadisnya ruah Muslim, hadisnya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada seberat biji dzarrah daripada kesombongan. Kemudian na barakallahu fikum sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Dari segenap para sahabat waktu itu menyangka bahwasanya sombong itu yang pakainya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus. Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang dia itu senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah taala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi yang berpenampilan bagus, rapi, nah barakallahu fikum sopan, kemudian bersih itu bukan sombong ya Akhirnya Rasulullah menjelaskan apa di akhir hadis tersebut? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat yang sangat jelek dan hina ini. Sifat sombong karena sudah berilmu, punya ilmu banyak, kemudian sombong, meremehkan yang lainnya jangan barakallahu fikum. Ada nasihat dan itu kebenaran dari dari orang yang dibawanya misalkan muridnya atau mungkin dari orang yang sepadan atau selevel setingkat misalkan diterima kebenaran tersebut. Jangan diremehkan. Nah, karena sering sekali ya, sering sekali terjadi seperti itu. Karena sudah merasa jadi ustaz, nah dia merasa gengsi atau merasa istilahnya tidak enak kalau yang nasihati muridnya dan misalnya. Keliru-keliru. nggak ada istilah eh saya sungkan dan misalnya nggak ada. Keliru-keliru cuman tata cara menasihati itu ada adab-adabnya. Yang jelas apa? Yang jelas jangan sampai memiliki sifat kiber yang sangat berbahaya ini. Karena sebagai penghalang untuk masuk surga. Sebagai penghalang untuk apa? Masuk surga secara langsung. Nah, Allah musta'an. Dilanjutkan, lanjutkan. Qala al-muallif rahmatullah alaih, al-Imam Syarafuddin Al-Amriti, alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashara. Alhamdulillahilladzi qad adhara ilmal usuli lil wara wa ashara. Naam. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang pantun atau makna daripada pantun tersebut. Alhamdu sabaqal kalamu an makna alhamd. Sungguh telah lewat pembicaraannya mengenai makna alhamd. Namun pembicaraan tersebut lewatnya bukan di kitab ini ya. Di kitab syarah beliau terhadap Mandumah al baikuniyah Sudah kita lewati. Nah, kita lihat catatan kaki itu. Makna alhamdi kama qala ulama rahimahullah rahimahumullah. Makna alhamd karena alhamdu dengan al-madhu beda ya. Eh, alhamdu dengan al-madhu itu beda. Walaupun sama-sama pujian sanjungan. Maaf maksudnya ya. Nah, kita lihat ini. Makna alhamdi, makna alhamd sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama rahmatullah alaihim, huwa wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ini bedanya. Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan beriringan atau diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan namun diiringi dengan apa? rasa cinta dan pengagungan. Itu namanya hamd. Dan ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji seluruh pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Paham ya? Lam di situ lam lil istihqaq. Jadi segala pujian, segala sanjungan yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Itu namanya alhamdu. Naam. Fa in fa nam fa in wasafahu bil kamal la mahabbatan wala ta'diman walakin khaufan wa rahbatan sumiya dzalika madhan la hamdan. Ya kan? Naam. Ini bacanya fa inna wa, fa in wasafahu atau fa inna wasfahu. Nah, fa inna wasfahu aja ya karena biar ikut alur sebelumnya ya fa inna wasfahu dikarenakan ini. nah orang yang dipuji dengan kesempurnaan namun tidak diiringi dengan rasa cinta tidak pula rasa pengagungan akan tapi karena rasa takut dan juga rasa khawatir nam itu dinamakan dengan madhan bukan hamdan paham ya? nah ini yang sering kita pakai tu fulanan ya kan aku memuji si fulan karena di situ tidak ada iringan apa tidak diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan karena rasa cinta yang mutlak dan pengagungan yang mutlak hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillah budda an yakuna makrunan bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimi. Maka hamdu, rafat alhamdu itu harus atau mesti, la budda itu bisa diartikan dua ya. Terkadang diartikan harus, terkadang diartikan mesti. Nah, maka alhamdu itu nam harus ayyakuna makrunan, harus senantiasa diiringi dengan apa? Mahabbatul mahmud wa ta'zimi. Dengan rasa cinta terhadap zat yang dipuji dan mengaku pengagungan terhadapnya. Paham tuh ya? Nah, adanya rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Ungdur syarah al mandum al-baikuniyah li fadilati Syekhina rahmatullah alaihi ini maksudnya pemberi pemberi apa? catatan kaki di sini karena memang cetakan ini berdasarkan pengawasan daripada nah PT percetakan kitab ya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi dari nah barakallahu fikum misalnya istilahnya cetakan terpercaya gitu istilahnya. Nah barakallahu fikum. Nah, jadi ketika beliau mengatakan sabaqal kalamu an ma'nal hamad itu bukan di kitab ini. Paham ya? Kan di syarah disebutkan itu kan sabaqal kalamu an ma'nal hamad. Telah lewat pembicaraannya tentang makna hamad. Kalau itu buka di sini enggak dapat. Maksudnya itu di kitab yang lain itu loh. Kitab Nah barakallahu fikum al-usul eh kitab apa syarah terhadap mandumah al-baikuniyah. Sudah kita lewati juga kan? Naam awal-awal itu. Wa qalu adhara yakni akhraja. Nah, adhara maksudnya akhraja. Nah, maksudnya segala putih min Allah taala zat yang telah mengeluarkan. Wa qalu ashara yakni nashara. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan ilmu usul dan telah tersebar. Wa qalu ilmu usul yakni usul fikih. Apa maksudnya ya? Ilmu usul yang diinginkan ini adalah usul fikih. Nah, bukan kuaidul fikihnya tapi usul fikih. Yang sudah kita jelaskan fungsi dan tujuan belajar ilmu usul fikih apa? agar apa? Nah, agar manusia atau seorang itu yatamakkan. Naam, eh, liyatamakkana al-insan fi istikhraji al-ahkam min al-adillati apa? Al-ijmaliyah itu. Tujuannya agar semakin memungkinkan dan memapankan manusia atau orang untuk mengeluarkan hukum-hukum dari apa? Dari dalil-dalil masih global. Paham maksudnya ya? Nah, tujuannya itu. Nah, berikutnya qala al-mu'allif rahmatullahi alaih. Ini ucapan al-Imam Al-Amriti Syarafuddin Yahya bin Musa. Naam barakallahu fikum. Ala lisan Syafi'i wa hawana fa huwa alladhi lahu fa huwa alladhi dawana. Yang ketiga ini nah menjelaskan bahwasanya awal mula ilmu usul itu siapa yang merintis itu loh. Yang merintis kemudian mengarang mengumpulkan itu siapa? Nah, barakallahu fikum. Nah, perlu tahu juga. Sebagaimana kita belajar ilmu nahwu kan dijelaskan yang masyhur, ya kan? Nah, barakallahu fikum pertama kali yang meletakkan ilmu nahu siapa? Abdul Aswad ad Ali, Dhalim bin Amr dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu masyhur. Nah, ini juga kita perlu tahu. Siapa sih pertama kali meletakkan ilmu usul itu? Ya, yang menyusun ilmu usul itu siapa pertama kali? Nah, kita lihat sini, ala lisan Syafi'i wa Hawana, Fahwal ladzi lahu dawana Qauluhu 'ala lisan Syafi'i bahwa Muhammad bin Idris al-Imam al-Masyhur rahimahullah. Jadi pertama kali yang meletakkan ilmu usul ini, nah barakallahu fi mengumpulkan ilmu usul ini adalah Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Semua imam yang empat itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Paham ya? Naam. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Hanifah siapa? Bin Thabit. Paham ya? Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Nah, beda sendiri ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah makhum insyaallah. Jadi, cara menghafalnya mudah. Imam yang empat semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah sudah selesai. Nah, Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Kemudian nama Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah kan itu. Ya, kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimatullah alaih, Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Setelah sini, wa qalu hawana yakni hawan hadil usul. Maksudnya sudah terlanjur diremehkan itu usul ini aslinya. Cuman pertama kali mulai disusun lagi adalah siapa? Wa qalu huwa ay asy-Syafi'i. Pertama kali menyusun, dikumpulkan ilmu usul ini Nah, barakallahu fikum oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya karangan kitab yang bagus Ar-Risalah itu juga membahas pasal usul juga. Punya kitab yang tebal lagi Al-Um. Nah, Al-Um itu juga punya Imam Syafi'i. Wa qalu lahu ay li usul fiqh. Wa qalu ibtida'an ya'ni sabqan. Maksudnya untuk ilmu usul fikih ini yang pertama kali mendahului mengumpulkan itu adalah siapa? Imam Syafi'i. Wa qalu dawana ya'ni allafa. Dawana maksudnya allafa yaitu yang menyusun, mengarang. Mafhum salah ya? Naam. Fal Imam Syafi'i rahimahullah huwa awwalu man jama'a usul al-fiqh. Ini. Nah, ini penting ya. Nah, barakallahu fikum ini sudah kita sebutkan cuplikannya di awal pembukaan usul usul juga. Nah, cuma di sini diulangi lagi tambah melekat lagi istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Uh, naam kata beliau, fal Imam Syafi'i maka Imam Syafi'i adalah beliau adalah orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih ini ala wajhi ta'lif dalam bentuk karangan. Wa in kanat hadhihi usulu ma'rufatan fi ma walaupun sebenarnya usul ini, usul fikih ini sudah dikenal fi ma terhadap atau pada zaman dahulu, hatta fil Quran was sunnah. Hingga dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga ada. Cuman untuk dikeluarkan dalam artian dikeluarkan ini kaidah untuk ini, ini kaidah ini, ini belum. Lafaz umum khusus dalam Al-Qur'an ada enggak? Ada. Paham ya? Cuman untuk dikeluarkan rinci itu belum itu loh. Dalam artian kaidah-kaidahnya, usulnya tadi itu. Karena ilmu usul karena apa? Ilmu usul ini kan usul fikih ini kan bagaimana eh, ilmu yang membuat seorang itu mampu untuk mengeluarkan hukum dari apa? Dari dalil-dalil yang masih global. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Lakin awal man alafa hadza akan tetapi pertama kali yang menyusun dan mengarang masalah usul ini wa jama'ahu dan mengumpulkannya huwal Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Wa illa nah, wa illa dan pada asalnya jika tidak demikian, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala al-umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan lafaz umum. Wa bayyana dan beliau menjelaskan anna lil umumi sighatan. Nah, bahwasanya umum itu lafaz umum memiliki bentuk. Enggak sembarangan, bentuk lafaz umum apa saja. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam fi qaulil musalli yaitu dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan enam itu mengajari ucapan fi qaul musalli itu mengenai ucapan orang yang salat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina keselamatan untuk kami wa ala wa ala ibadillahi salihin dan untuk hamba-hamba Allah taala yang saleh. Qala Rasulullah mengatakan innakum idza qultum dzalik perhatikan ini sesungguhnya kalian apabila mengatakan seperti itu tadi salam Faqad fakat salam tum ala kulli 'abdin salihin fis sama' wal ard. Perhatikan ini. Sesungguhnya kalian apabila mengucapkan lafaz tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sungguh engkau atau sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang saleh, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Umum enggak berarti? Diambil dari lafaz perhatikan ibadillahi salihin, ibadillah. Ibad ini jamak, jamak mudhaf itu menunjukkan umum. Kaidahnya sudah kita lewati di awal-awal ilmu usul itu. Naam, usul min, min ilmu usul. Al-usul min ilmi usul. Nanti akan kita lewati lagi. Nah, kita lihat sini. Min aina akhadna annana sallamna ala kulli abdin salih. Nah, ini kan perlu pertanyaan. Dari mana tahunya kok kita tahunya dari mana kita ini mengucapkan salam kepada setiap hamba yang saleh? Padahal lafaznya kan eh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian mengucapkan salam tersebut, berarti kalian telah mengucapkan salam kepada setiap hamba yang soleh, penduduk langit dan penduduk bumi. Ya enggak? Dari mana keumuman ini diambil itu istilahnya? Amlum, Kita lihat al-jawab jawabannya min sifatul umum. Jawabannya dari bentuk lafaz umum min qaulihi yaitu dari ucapannya ala ibadillah. Ala ibadillah. Fa ibadun jam'un mudhafun faya'um maka ibad ini lafaznya jamak. Kemudian dia mudhaf memberi akhirnya memberikan faedah umum. Paham belum? Ibad jamak enggak? Mudhaf kepada lafzul jalal Allah, ibadullah. Berarti maknanya adalah apa? Na barakallahu fikum. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Keselamatan untuk kami dan untuk apa? Nanti persembahkan juga untuk hamba-hamba Allah Taala yang saleh. Hamba-hamba Allah Taala itu umum enggak? Umum penduduk langit juga hamba-hamba Allah Taala penduduk bumi juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Naam. Wa kadzalika aidan fil Qur'an Karim. Demikian pula ada juga dalam Al-Qur'anul Karim qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun." Dan para wanita yang hamil itu masa iddahnya, ajal mereka, masa masa penungguan mereka, penantian mereka. Nah, untuk bisa dinikahi lagi, an yadh'na hamlahun hingga nah melahirkan kandungannya. Dalam artian hingga melahirkan yang dia kandung. Paham ya? Maksudnya melahirkan itu aja. Paham ya? Yang hamil tersebut. Fahada ya'ummu al-mutallaqah wal mafsukhah wal mutawaffa anha zawjuha. Ini umum. Masuk di situ mutallaqah wanita yang cerai atau wanita yang dipisahkan ya, karena mutakhulu dipisahkan wal mutawaffa anha dan wanita yang ditinggal mati zawjuha, ditinggal mati suaminya. Umum enggak? Intinya masa iddahnya kalau ada wanita yang sedang hamil, kok diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya atau nah dipisahkan dalam artian khuluk tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu masa iddahnya sampai melahirkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sampai melahirkan. Umum kan ini lapannya. Nah, min aina akhadna annahu ya'um haula? Dari mana kita ambil? Sisi pendalilannya mana bahwasanya itu umum mentakup semuanya? Al-jawab jawabannya akhadnahu min anna Subay'ata al-Islamiyata jawabannya bahwasanya kita ambil dari kisah bahwasanya Subay'ah Subay'ah al-Islamiyah nafisat ba'da mauti zawjiha bilayalin. Nafisat di sini bukan apa? Bukan maknanya adalah na barakallahu fikum haid tapi maksudnya melahirkan. Paham ya? Nah, sungguhnya Subay'ah al-Islamiyah itu melahirkan setelah meninggal suaminya dengan eh, dengan jarak beberapa hari, beberapa malam. Paham ya? Fa'adzina lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Kemudian Rasulullah mengizinkan bagi subayah tersebut untuk menikah. Jadi apa? Kita ambil sini berarti apa? Berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Wa hadza i'malun lil umum. Ini merupakan dalil bentuk pengamalan atau beramal terhadap dalil yang umum. Paham ya? Falhasil, maka kesimpulannya anna usulal fikhi lahu aslun minal Qur'an was sunnah intinya bahwa ilmu usul fikih itu memiliki dasar, memiliki sumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lakin awal man dawwanahu wa allafahu huwal Imam Syafi'i rahimahullah. Akan tetapi yang pertama kali dawwanahu yang menyusunnya wa allafahu dan mengarangnya adalah Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Mahum ya? Naam. Ini penting juga ya, biar ada gambaran. Wasahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qaal bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Masyaallah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam ini dengan sunnah yang baik maka dia mendapatkan pahalanya, pahala menghidupkan sunnah, mengajarkan as-sunnah dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut hingga datang hari kiamat. Paham ya? Hingga datang hari kiamat. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum awal mula yang meletakkan dan juga mengarang serta menyusun ilmu usulnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Nah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa illa kalau kita telusuri ilmu usul ini sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. loh. Nah barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi wa taba'athu an-nasu hatta sara kutban sighar al-hatmi aw kibara. Akhirnya setelah itu banyak manusia yang mengikuti. Nah, paham ya? Mengikuti jejaknya Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Berarti pahalanya insyaallah besar itu loh. Paham ya? Karena yang dia tegakkan, yang dia munculkan itu bukan sunnah sayyiah, tapi sunnah hasanah. Karena kalau sunnah sayyiah juga dosa yang dapatkan. Ya kan? Man sanna sunatan sayyiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha yaumil qiyamah. Sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan, mengajarkan sunnah yang jelek, nah maka maksud sunnah yang jelek itu ajaran, metode, prinsip yang jelek gitu maksudnya. Paham ya? Nah, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya hingga tegak di kiamat. Nah, <clears throat> Kita lihat sini, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qaluhu wa taba'athu al-ha ta'ud 'ala al-Imam Syafi'i. Rahimatullah alaih. Taba'ahu an-nas ya'ni ulama. Maksudnya para ulama itu ha di sini ya, taba'athu ha ini kembali kepada Imam Syafi'i. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya tabaun nas fi ya'ni ulama. Maksudnya para ulama itu mengikuti na barakallahu fikum siapa? Al Imam Syafi'i. Jejak Imam Syafi'i diikutin. Nah, barakallahu fikum dalam karangan kitab mereka mengenai usul ini. Wa qalu hatta sara ait hadzal fan alladhi huwa usul fikih Hingga menjadilah hadzal fan yaitu studi ini, bidang studi ini. Fan itu kan bidang studi. Nah, pelajaran atau studi ini alladhi huwa usul fikih yang mana itu adalah usul fikih kutuban al hajmi aw kibara. Menjadi kitab-kitab yang ukurannya itu kecil maupun besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya enggak? Nah, kitab yang paling mudah untuk pemula, untuk pemula yaitu tadi Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Ada matanya, ada syarahnya juga. Naam. Wa qalu au ditanwi, au di sini maknanya untuk bukan untuk syak tapi tanwi, maksudnya itu ada yang ukurannya kecil, eh, ada juga apa? Atau yang ukurannya apa? Besar. Apa maksudnya ya? Nah, tebal istilahnya. Walai syak bukan untuk ragu tapi untuk apa? Tanwi, untuk menunjukkan tanwi itu menunjukkan apa? Tanwi Pembagian itu loh, taksim. Yakni ba'daha shahirun wa ba'daha kabirun. Sebagian kitab-kitab tersebut ada yang kecil dan sebagian kitab-kitab tersebut ada yang besar, tebal maksudnya. Wa hakadha jami'u fununil ilm dan demikianlah nah, dan demikian inilah seluruh nah bidang-bidang di ilm tajidu anal ulama'a rahimahumullah allafu fiha ma baina kitabin sahirin wa kitabin mutawassitin wa kitabin kabirin. Engkau akan menjumpai bahwasanya para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in allahu mereka mengarang dan juga mereka menyusun sebuah kitab fiha ada yang susunannya itu nam barakallahu fikum ada di antara kitab-kitab tersebut kitab yang kecil dalam artian tuh tipis gitu, ada juga yang pertengahan, ada juga kitab yang tebal yang besar. Mau misalnya ya. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Na'am. Nah, kitab yang sekarang kita baca ini kelihatannya tipis, dalam artian kelihatannya tipis matanya ya. Paham ya? Tapi syarahnya juga lumayan syarahnya. Oleh karena itu kitab ini mah Masya Allah. Jadi, jadi kalau misalkan punya kemampuan untuk menghafal itu dihafal kalau punya kemampuan. Tapi kalau kalau enggak punya kemampuan ya paling minim tahulah isi daripada inti pantun atau puisi Nadmul Waraqat ini. Karena intinya pembahasan ilmu usul fikih itu tadi barakallahu fikum. Naam. Karena beliau nanti itu al-Imam Syarafuddin Al-Amriti rahimatullah alaih, beliau juga menyebutkan contoh. Nah, jadi beliau sendiri menyebutkan contoh kitab yang terbaik yang yang ukurannya kecil tapi bagus juga masalah. Nah, barakallahu fikum. Ilmu usul ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Haramain. Imam Haramain itu yang dikenal Imam Al-Juwaini. Nanti disebutkan Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain karena waktu itu sempat menjadi imam di Makkah dan Madinah. Amin ya?